وَنَسْأَ اللَّهَ أَنْ يُبَاعِدَنَا مِنْ جَمِيعِ الْإِعْتِقَادَاتِ وَالْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِلَةِ dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjauhkan kita dari segala macam keyakinan, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat merupakan satu kebahagiaan bagi seorang muslim ketika dia bisa duduk menyalakan waktunya untuk tafakuh fiddin untuk belajar agama karena duduknya seseorang keluarnya seseorang berjalannya seseorang untuk tafakuh fiddin adalah min alamati iradatillah khaira fi hadzal abdi di antara tanda keinginan baik Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan dia taufik untuk bertafaqquh dalam ah, masalah agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan difahamkan dalam masalah agama. Fa al-fiqhu bidin min alamatil khair fi anfusina. Maka seorang yang paham dalam masalah agama itu adalah tanda kebaikan dalam diri kita. Kita bersyukur sekali. Kemudian seorang yang menyempatkan dirinya untuk duduk belajar ilmu agama, konsentrasi apa yang disampaikan dicerna, kalau perlu mungkin ada yang dicatat, kalau perlu mungkin ada yang dihafalkan. Ini adalah satu kebaikan. Karena berarti seorang hamba menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dan kesibukan seorang hamba dengan perkara yang bermanfaat <clears throat> adalah tanda kebaikan keislaman seorang hamba. Demikian juga sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni." Salah satu tanda kebaikan seorang muslim ya, salah satu tanda kebaikan atau keislaman seseorang adalah meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Sehingga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan wa min alamati i'radillahi 'anil abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la yanfa'u. Di antara tanda ini ya, penting sekali. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba, jauhnya taufik Allah dari seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesibukan orang tersebut dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Nah, kesibukannya dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat terus. Contohnya apa? Gosip, ya kan? Gosip, gitu kan? mulai dari pagi bangun tidur malah mulai dari cenger lahir gitu ya sudah pinter gosip <laughs> nah bangun tidur langsung pak pak pak pak bangun pak kenapa tetangga tadi malam ribut sekali sudah gosip baru bangun belum dia berpikir kepada Allah belum dia berwudu belum dia mengerjakan salat salat subuh atau mungkin salat malam sudah riba Ya kan? Subhanallah. Belum setelah itu suaminya pergi keluar, gosipnya bukan sama suaminya sekarang. Sama teman belanjanya. Bu, ada apa bu? Ya kan? Suami saya itu tadi malam ya Allah. Bantal sudah dicuci, dibikin peta lagi. <laughs> Ya kan? Oh suami ibu gitu, iya. Sampai suaminya sendiri nggak lepas dari yang namanya apa? Pekerjaan nah, yang tidak bermanfaat. Nah, kalau bapak-bapak punya istri semacam itu, ya, maka berarti itu adalah tanda bahwasanya istri kita dijauhkan dari apa? Dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Min alamati min alamati iradillahi anil abdi an yaj'ala syughlahu fima la yanfa'u. Ya, di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah hamba itu disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. La yanfa'u fid dunya wa la yanfa'u bil akhirah. Pekerjaan di dunia juga tidak mendatangkan manfaat. Artinya apa? Pekerjaan dia itu tidak mendatangkan manfaat duniawi, juga tidak mendatangkan manfaat ukhrawi. Layan pak. Padahal perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mencari apa? Mencari manfaat, baik manfaat dunia ataupun akhirat. Ya, ihris ala mayan fauk. Semangat kamu itu mencari sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala ta'jaz, jangan putus asa Ya, jangan putus asa. Mau kerja sama hujan kalah. Ya kan? Mau berangkat sholat maghrib sama hujan Ya memang ada rukhsah sih. <laughs> Ya kan? Ada ada rukhsah. Ya. Mau taklim gerimis nggak jadi, ya kan? Nah, malah tidur di rumah. Ala kulli yang jelas kita harus bersemangat untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan orang yang menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat adalah tanda bagi kebaikan seorang muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nikmat. Ada satu nikmat yang kita ini patut bersyukur. Nikmat ini walaupun bentuknya kecil, akan tetapi dia tidak kenal lelah. Sejak begitu kita lahir, bahkan mungkin dia yang pertama kali berbunyi. Nikmat apa itu? Lisan. Iya kan? Lisan. Begitu lahir yang nangis siapa? Lisan kita. Ya, operasi langsung dia, beroperasi kayak mesin. Sampai sekarang dan ini nikmat luar biasa, kata para ulama, tidak butuh banyak bensin. Ya, orang kalau bicara nggak butuh yang namanya bensin terlalu banyak. Loh, Ustaz, saya kalau bicara banyak itu haus, Ustaz. Katanya nggak butuh banyak bensin. Saya tanya yang haus lidahnya atau kerongkongannya? <laughs> Ya kan? Mana yang haus? Nggak tahu dia, Pak. <laughs> Iya kan? Kemudian lidah itu meskipun bicara banyak nggak pernah yang namanya keringetan. Nah, ya kan? Beda orangnya, Ustaz sampai keringetan itu ya kan? Yang keringetan orangnya bukan bukan lidahnya. Oh, lidah itu ngomong terus. Mau sampai mau ngantuk saja masih bisa ngomong. Nah, nikmat yang besar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain tidakkah engkau tahu bahwasanya kami telah menjadikan bagi dia ainain dua mata wa lisanan dan sebuah lisan serta dua buah bibir apa kata para ulama fungsi untuk atau fungsi Allah atau faidah Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata, menjadikan lisan, kemudian menjadikan bibir. Kata para ulama adalah lil jamal untuk kecantikan dan kegantengan. Kira-kira mau tidak bapak-bapak? Ada ibu-ibu, mbak-mbak, ya, bapak-bapak mau menikahi mbak-mbak. Tapi sama sekali tidak ada matanya. Yakni cuma apa? bolong gitu. Kalau mohon maaf, mohon maaf ini ya. Kalau buta mungkin masih bisa, tapi ini nggak ada sama sekali, rata, rata begitu. Ya, ini nggak ada rongga matanya. Kira-kira bagaimana? Menakutkan ataukah mengerikan? Nah, ya kan? Jangankan nggak ada matanya, eh jangankan nggak ada matanya, ada matanya tapi satu saja dan posisinya begini, ya kan? Itu pun menakutkan. Tuh, masa ada Ustaz? Ada. Jadi kisahnya, <laughs> ya kan? Kisahnya ada seorang yang melakukan perjalanan. Ini dalam sebuah buku tentang tulisan tentang apakah manusia itu mungkin menikah dengan jin. Ya. Seorang manusia atau seorang sedang berjalan dengan teman-temannya, kemudian di tengah jalan dia menyendiri, datangi seorang wanita separuh baya. Apa maksudnya separuh baya, Bapak-bapak? Separuh manusia, separuh buaya begitu? Tidak. Separuh umur, ya. Kan? Mungkin 50 atau 45 begitu. Cantik. Akan tetapi sayang. Matanya cuma satu. Di tengah. Kalau begini mungkin masih mending. Ya, selonjor begini matanya. Mungkin masih mending. Ini matanya begini, agak. Jadi kalau mata kita kan begini, ya kan? Ini matanya berdiri begini. Tidak tiduran tapi berdiri satu di tengah. Orang ini sudah ketakutan. Kemudian sang wanita tadi mendekati dan mengatakan sesungguhnya saya punya anak putri yang cantik sekali. Saya akan nikahkan dengan kamu. Mau atau tidak? Katanya. Ketakutan dia akhirnya mana? menerima. Datang. Akhirnya setelah menerima lamaran tersebut, dikisahkan itu datang dia. Datang bersama rombongannya ya orang-orang yang sudah separuh balik eh, separuh eh, semuanya matanya begini termasuk putrinya yang cantik putrinya cantik tapi matanya selonjor begini eh kok selonjor apa berdiri begini ya akhirnya dinikahkan kemudian tiga hari melakukan perjalanan ya maka didatangi lagi pemuda tersebut oleh sang wanita separuh baya tadi sembari mengatakan saya lihat kamu tiga hari ini nggak tertarik sama anak perempuan saya ya, maka kamu mau lanjutkan atau mau cerai. Ya, akhirnya dia pilih apa? Cerai. Ya itu. Jin wanita meskipun cantik, tapi apa? Matanya berdiri begini. Siapa yang mau? <laughs> Ya kan? Maka salah satu fungsi mata adalah lil jamal. Lil jamal. Wanita yang sudah tua sekalipun, ya, kalau kelihatan matanya tok, uh, dikejar-kejar itu masih. Ya kan? Karena mata itu memang diantara letak kecantikan. Ya. Kemudian kata para ulama lagi wal basaru wan nutqu dan juga untuk wal basari wan nutqi untuk memandang dan untuk mengucapkan. Ini namanya lisan. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ini adalah nikmat syafatain dan nikmat lisan. Akan tetapi nikmat yang agung ini akan berubah menjadi sebuah kecelakaan, kebinasaan apabila tidak disetel dengan setelan syar'i. Makanya Al-Quran dan Hadis banyak sekali menerangkan tentang bahaya lisan dan buruknya pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat. Saya sebutkan satu di antaranya misalnya kata penulis buku ini al aslu annal kalam anna kalam al mar'i wabalun ala sahibihi. Hukum asal perkataan manusia itu adalah wabalun alai musibah. Musibah. Karena banyak sekali perkataan manusia yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan ucapan-ucapan manusia kecuali orang-orang yang memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan untuk mengerjakan yang ma'ruf, dan memerintahkan atau berusaha untuk mengislah, untuk mendamaikan di antara orang-orang yang berseteru. Makanya subhanallah, kata para ulama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan perkataan yang baik cuma berapa? Tiga. Memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan yang ma'ruf dan memberikan atau melakukan perdamaian. Selebihnya la khairah. Tidak ada kebaikan. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya perkataan manusia itu terbagi menjadi enam. Sepertiganya silahkan bicara, dua pertiganya uskut. Apa itu uskut? Diam. Bagaimana mereka membagi? Yang pertama adalah perkataan yang 100% baik, maka bicaralah. Dan yang kedua adalah perkataan yang secara prosentase manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan madorotnya. Yang kedua ini maka silahkan bicara. Sedangkan yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Yang keempat atau yang ketiga adalah perkataan yang 100% buruk, maka uskut. Apa contoh perkataan yang 100% buruk? Perkataan yang berupa kemaksiatan, perkataan yang berupa kesi kesirikan, perkataan yang berupa bid'ah, perkara yang diada-adakan di dalam agama, perkataan yang berupa dosa-dosa dan yang lainnya, ya ini adalah perkataan yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Ini yang nomor tiga. Maka kita lebih baik diam. Bahkan harus diam. Adapun yang keempat, yaitu perkataan yang mabaratnya lebih besar dibandingkan maslahatnya. Maka orang tersebut pun harus diam. Kalau dia berkata, mabaratnya gede banget. Ya, besar banget. Maka diam. Ya, karena Islam mengajarkan la dororo wala diror. Tidak boleh menimbulkan bahaya. Ya, tidak boleh menimbulkan bahaya. Adapun yang keempat, maaf, adapun yang kelima adalah perkataan yang yusawi bainan naf'i wal madarri. Perkataan yang madorot dan manfaatnya sama. Kira-kira hukumnya gimana, Pak? Madorot dan manfaatnya sama. Hukumnya apa? Boleh bicara atau tidak? Tidak boleh. Yang boleh bicara cuma dua tadi ya. Yang manfaat 100%, kemudian yang manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan maboratnya. Ini maborat dan manfaatnya sama. Tidak boleh karena tiga sebab. Yang pertama adalah ibaratul waktu. Buang-buang waktu. Ya. Kemudian yang kedua adalah... Uh, yang kedua ini adalah subhanallah Idoatul waktu kemudian kaul perkataan yang sia-sia ya perkataan yang yang sia-sia kemudian yang ketiga nah, saya lupa yang ketiga yang jelas ada pertama adalah menyia-nyiakan waktu yang kedua adalah perkataan yang sia-sia dan yang ketiga saya lupa ada tiga sebab kenapa kita harus meninggalkan satu perkataan yang memiliki kebaikan dan kemantorotan yang sama. Ya. Kemudian yang terakhir adalah perkataan yang lanak api wala mabar. Tidak ada manfaatnya dan tidak ada madaratnya. Maka yang seperti ini adalah harus kita kita tinggalkan karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma'ala yakni di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Kemudian saya sebutkan juga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat perkataan. Dalam surat Qaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Atid dan tidaklah seorang hamba itu mengucapkan sebuah ucapan kecuali di samping kanan kirinya ada malaikat-malaikat pencatat. Sehingga suatu saat ketika Al-Imam Ahmad rahimani eh, rahimahullah taala sedang menderita sakit ya dan dia me, yakni apa mengeluh suaranya mengeluh yakni mengeluh karena sakit ya Kemudian datanglah anaknya dan menasehati, "Wahai bapakku, ingat, sesungguhnya perkataan manusia semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta aninal marad atau hatta aninal marid sampai pun keluhannya orang sakit. Maka sejak saat itu Imam Ahmad kemudian diam. Tidak pernah mengeluh lagi kalau sakit. Beda kalau kita ya kan pusing sedikit aja sudah waduh ya kan perutnya sakit waduh ya kan kekenyangan juga mengeluh lapar juga mengeluh kurang tidur mengeluh mengeluh tidur terus mengeluh memang kulikul insanu halua ya manusia diciptakan dalam kondisi apa mengeluh ya Allah musta'an nah kemudian yang ketiga di antara Al-Quran atau ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya lisan itu betul-betul diancam. Ya, tidak boleh kita menggunakannya sembarangan atau kita harus berhati-hati dari lisan tersebut. Adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari Abi Sa'ud Abi Sa'id Al-Khudri ya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida asbaha ibnu Adam fa innal aqba'a kulluhu tukafirul lisan." Apabila seorang anak manusia sampai di pagi hari, maka semua anggota tubuh dia tukafir tukafirul lisan, yaitu DP DP, nek wong Jawa niku. Napa DP DP? yang betul-betul merendahkan diri, minta dengan sangat tukafirul lisan. Semua anggota tubuh kita minta dengan sangat kepada benda yang namanya apa? Lisan. Mereka mengatakan, Hidung kita berkata kepada lisan, mata kita berkata kepada lisan. Cuma kita tidak mendengar perkataan mereka. Dari mana kita tahu perkataan mereka? Dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda kecuali dengan wahyu. Dikatakan oleh semua anggota tubuh, ya lisan ittaqillaha fina. Wahai lisan, takutlah kamu tentang diri kami. Hati-hati kamu tentang diri diri kami. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu itu lurus, kami pun ikut lurus. Wa in wajadta wajadna. Tapi kalau kamu melenceng, kami pun ikut melenceng. Ini semua anggota tubuh berbicara kepada lisan. Ini menunjukkan bahwasanya lisan itu adalah satu benda yang apabila dia baik, maka baiklah orang tersebut. Makanya dalam satu hadis walaupun ditaifkan oleh sebagian ulama dikatakan bahwasanya ma yastaqimu imanul abad hatta yastaqima qalbu. Tidak bisa lurus keimanan seseorang itu sampai hatinya bisa lurus. Wala yastaqimu hatta yastaqima lisanuh. Dan hati seseorang tidak bisa istiqomah sampai lisannya itu lurus. Innalillah. Bapak-bapak pernah ya eh, mengatakan atau mungkin mendengar bahwasanya ucapan seseorang adalah menggambarkan isi hati seseorang. Orang Arab mengatakan bahwasanya kullu ina'in bima fihi yandahu. Nggak tahu kalau peribahasanya dalam bahasa Indonesia apa ini? Semua bejana pasti akan menuangkan apa yang terkandung di di dalamnya. Ya. Semua bejana pasti akan mengandung atau akan menuangkan apa yang terkandung di dalamnya. Pembicaraan seseorang yang perkataannya buruk itu menggambarkan hatinya yang yang buruk. Kulu inain lima pindah yang tahu. Tidak mungkin. Botol aqua yang bening begini ketika kita, kita tuang, ya kan akan mengeluarkan air air susu. Kenapa? Karena isinya memang air bening. Begitu. Jadi kullu ina'in bima fihi Seorang itu tidak akan bisa lurus imannya kecuali lisannya lurus. Maka lisan ini adalah barang yang paling baik apabila diatur dengan baik. Dan dia itu barang yang paling buruk kalau dia diatur tidak dengan aturan yang yang benar. Makanya suatu saat Luqman Al-Hakim ya, Luqman Al-Hakim yang dia adalah seorang rojul, seorang lelaki yang sangat bijaksana Dulu dia itu budak belian. Ya, suatu saat dia diperintah oleh majikannya mengatakan ya Luqman, idbahli ghanam. Ya wahai Luqman, tolong sembelihlah seekor kambing buat saya. Maka pada baha ghanaman. Maka Luqman Al-Hakim pun menyembelih seekor kambing. <clears throat> Kemudian kata majikannya, tolong pilihkan bagi saya dua buah daging yang paling bagus dari kambing tersebut. Ya, maka Luqman Al-Hakim datang membawa dua buah daging. Kira-kira apa? Daging yang paling baik. Paha. Yang lain otak. Apalagi lulur. Apalagi sumsum. -sum. Luqman Al-Hakim membawa lidah dan hati. Ya. Luqman Al-Hakim membawa apa? Lidah sama hati. Ya. Ini katanya daging yang terbaik. Kata Luqman Al-Hakim. Baik. Keesokan harinya, majikannya kembali menyembelih kambing. Ini memerintahkan Luqman untuk menyembelih kambing. Kemudian dikatakan kepada Luqman, "Ibah li ghanam wa khud li lahmain." Akhbatal laham fil ghanam. Kalau begitu sembelihlah kami wahai Luqman dan bisa tolong ambilkan atau tolong ambilkan dua daging yang paling busuk. Apa yang diambil? Sama. Ternyata Luqman membawa apa? Lidah dan juga hati. Majikannya kaget. Kemana? Bagaimana ini? Wong disuruh memilihkan daging yang terbaik, ambil lidah dan hati. Diminta mengambil hati atau daging yang terburuk, lidah dan hati. Kata Lukman, dua perkara ini, dua daging ini, kalau baik, maka baiklah seluruhnya. Ya, hati ini sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih tepat jantung, Mbak. Ya, al-qalb lisan wal qalb itu artinya lisan dan e, jantung. Karena jantung itu, ya, kalau jantung seorang baik, maka baiklah seseorang. Ya, itu letak dari e, inti kehidupan manusia. Kalau jantungnya berhenti, berhentilah sudah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahaya lisan adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat marra ala qabrain. Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kubur. Ya. Faqal kemudian dia berkata, "Innahuma la yu'adzaban." Sesungguhnya dua orang yang di dalam kubur ini sekarang sedang diazab. Wama yu'adzabani fi kabirin. Dan tidaklah keduanya diazab karena perkara yang dia anggap besar. Bal yu'adzabani fi kabirin. Padahal memang keduanya itu diazab karena dosa, dosa besar. Amma ahaduhuma adapun yang seorang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakana yamshi bin namimah adapun yang seseorang dulu sukanya suka ngadu domba ini yang jualan kambing ya kan bukan itu yang dimaksud ya kan arti mengadu domba itu adalah apa ya adalah menukil berita naklul akbar wa naklul akwal biqasdil isadi ya yakni menukil perkataan dengan tujuan untuk merusak Hei bang kenapa itu kemarin si Fulan mengatakan kamu itu pokoknya halas ya ini sudahlah pokoknya kamu rusaklah sudah Oh iya betul begitu. Wah kurang ajar. Ya kan? Kemudian orang yang tadi mendukil berita kembali kepada orang yang yang pertama. Oh, saya sampaikan satu perkataan kepada Bang Fulan. Apa komentarnya tentang kamu? Katanya kamu itu kurang ajar, mau dihabisi kamu. Ya kan? Betul ini namanya mengadu mengadu domba. Nukil sana, nukil sini, akhirnya terjadi apa? Kerusakan. Ada ini sebab pertama orang yang diadab di dalam kubur. Namimah. Dari sebab apa itu namimah? Nih, lisan. Ya, subhanallah. Demikian juga seorang yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana la yastatir wa ammal akharu fa kana la yastatiru min baulihi. Adapun yang kedua, dulu kalau buang air kecil tidak cebok. Tidak istinja, banyak atau enggak? Banyak. Coba kalau main ke bandara tuh. Ya kan? Atau cobalah mungkin di terminal. Saya pernah lihat orang kencing di depan bis, bisnya jalan, ikut jalan pula dia. Subhanallah. Iya betul ini, pas saya ke Semarang. Maaf bukan jalan, afan bukan jalan itu. Jadi dia sambil megang HP, ya, kondektor mungkin ya, Allahu'alam. a'lam. Ya, cari bagian belakang ya ini roda bagian belakang WC-nya empat, kalau biasanya itu yang orang jauh-jauh itu ya rodanya empat, WC-nya empat pula ya Nah, cari bagian belakang sambil buang air kecil di roda yang belakang sambil pegang HP. Bisnya maju. Dianya santai pula. Nggak ikut maju tetap di situ innalillah ini. Allahul musta'an. Inilah yastatiru min baulihi. Tidak bertutupan karena ah. kata layak tabir itu artinya tidak tutupan. Dan di antara lapat-lapat yang lain layan layas tanjihu tidak mensucikan diri dari air dari air kencing. Nah ini mohon maaf di Indonesia biasanya banyak kalau di Tegal itu ada yang namanya sungai terpanjang di dunia. Eh, WC terpanjang di dunia di Brebes. Kalau yang sudah pernah main ke Jawa, ya nanti lewat kota Brebes. Itu ada sebuah kali yang panjang sekali. Semua orang itu kalau mandi itu di situ. Sampai anak-anak SD itu buang hajat pun di situ. Saya pernah naik bis begitu, lihat di seberang sana itu ada SD, ada anak kecil yang lagi tongkrong. Tongkrong bukan apa-apa, buang hajat. Sudah terbiasa bagi mereka. uang kerja mandi bareng-bareng di situ. Ya buang hajat juga di situ namanya WC terpanjang. Tidak ada tutupan terbiasa mereka terbuka auratnya. Sehingga suatu saat sampai di haji pun demikian. Ketemu dengan orang haji, bapak-bapak Indonesia. Saya pikir mau buang hajat di tempat wudhu, ya kan? Pak, pak, saya bilang jangan kencing di situ, pak. Ya, karena dosa besar. Termasuk apa? E, kencing di tempat-tempat umum, di tempat-tempat yang di situ dilewati manusia. Apalagi di sini adalah tempat tempat wudhu. Ya, la'anallahu e, uh, ittaqu alla lainain kata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati-hatilah kalian dari dua orang lainain dua orang yang terlaknat yaitu yang pertama adalah orang yang suka membuang hajat kencing di jalan-jalan yang sering dilalui oleh manusia di tempat-tempat berteduhnya manusia nah, ini bahaya ya maka saya katakan, Pak, Pak, jangan buang aja di situ, Pak. Oh, enggak. Saya itu enggak kencing di sini, Pak. Sambil tetap menghadap tempat tempat wudhu. Saya kira dia pakai handuk begini kan, sambil gosok-gosok badan bagian belakang. Saya kira masih pakai sesuatu. Balik ke saya, saya di sini cuma bersih-bersih. Inna lillah. Pak, tutup katanya. Kenapa mereka enggak sadar? Tidak terbiasa untuk menutup menutup aurat. Ini padahal termasuk dosa besar. Ini lihat. Ya. Kemudian juga di antara perkara yang menunjukkan bahaya lisan ya adalah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Mi'raj ya ini diperjalankan dari uh, Baitul Maqdis menuju ke Sidratil Muntaha. Lama urija jadi, tatkala aku dimi'rajkan marartu biqaumin maka aku lewat ke sekumpulan orang. Lahum adfarun min nuhas. Mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga. Yakhmasuna wujuhahum wa sudurahum Kemudian mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka dengan kuku tadi. Fakultu, maka aku bertanya kepada Jibril, Man haula ya Jibril? Siapa orang-orang itu wahai Jibril? Qal maka Jibril berkata, Jibril berkata alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqahuna fi irdihim mereka adalah orang yang suka makan daging manusia dan suka melanggar kehormatan manusia. Maka bahaya sekali menggunakan lisan untuk perkara yang namanya ghibah. Baik, kalau begitu kita akan masuki penyakit-penyakit yang terkadang diderita oleh sebagian kaum muslimin dikarenakan lisan dia. Di antara penyakit lisan, sebelum kita masuk pada penyakit yang paling utama atau di antara penyakit yang utama, di antara penyakit lisan adalah kadib. Kadib itu apa? Dusta, bohong. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 119, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang bertakwa, takutlah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Kalau zaman sekarang orang mengatakan nek jujur, jujur, hancur ya kan? Orang zaman sekarang itu mengatakan kalau jujur, hancur Ya ini kalau jujur nggak dapat apa-apa. Tapi kita sebagai seorang muslim maka kita katakan seorang yang jujur adalah orang paling mujur. Kenapa? Karena hasungan untuk berbuat jujur dari Allah Subhanahu wa taala dan ancaman untuk berdusta dan pujian untuk berbuat jujur disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal alaikum bisidqi." Jujurlah kalian, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya perbuatan jujur itu akan mengantar kalian kepada perbuatan-perbuatan baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah dan sesungguhnya perbuatan baik akan mengantarkan kalian kepada surga. Wa inna rojula la yataharra bisidqi hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan seseorang terus-terus berbuat jujur sampai ditulis di sisi Allah, dia itu sebagai seorang yang suka jujur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam sebaliknya. Wa iyyakum wal kadhib hati-hati kalian dari perbuatan dusta. Dusta ini gue napa, Pak? Dusta itu apa? Dusta itu satu perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu dusta. Ya, kamu pergi? Enggak, padahal pergi. Nah, kamu sudah makan? Belum, padahal sudah. Sudah nikah, Mas? Sudah. Eh, belum. Padahal sudah punya satu. Maksudnya belum belum yang kedua pula ya kan <laughs> kalau itu masih bisa dibetulkan ya belum yang kedua gitu ya nah nah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iyyakum wal kadib fa innal kadiba yadi ilal yadi ilal fujur Hati-hati kalian dari perbuatan dosa, karena kedustaan itu akan mendorong seseorang untuk berbuat dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar dan sesungguhnya perbuatan dosa akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Naudzubillahi min Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna rajula la yataharra bil kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban." Dan seseorang terus berdusta sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang apa? pendusta. Sampai-sampai ulama mengatakan, sampai-sampai ulama mengatakan, man urifa bisidq fala yumkinu kidbuhu wa man urifa bil kadhib fala yumkinu sidquhu. Siapa yang bisa terjemahkan? Barang siapa atau siapa saja yang sudah terkenal suka berbuat jujur, maka tidak akan mungkin dia itu ber, berdusta. Ketika kita kenal dengan seseorang, jujur terus Masya Allah. Suatu saat dia berdusta. Apa kata orang-orang? Ah, nggak mungkin dia dusta. Biasanya jujur. Ya, lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau terkenal sebagai Al Amin. Al Amin adalah orang yang dipercaya dan tidak pernah berkata bohong. Ketika dia naik eh, ke bukit di Mekah, kemudian mendakwahkan Islam, dan mengatakan, "Wahai Quraisy, ya wahai Quraisy, bagaimana pendapat kalian kalau saya katakan ada sekelompok pasukan berkuda akan menyerang kota Madinah sekarang eh bukan kota Madinah. Bagaimana pendapat kalian kalau saya katakan bahwasanya di balik bukit ini ada sekelompok pasukan berkuda ingin menyerang kota Mekah? Hal kuntum akuntum tusaddiquni? Apakah kalian percaya kepada saya? Maka apa kata orang Quraisy? Bala, tentu saja. Majaratna laka kadiban. Kami belum pernah nyicipi sedikit pun kedustaan daripada kamu. Yani kami belum pernah melihat kamu itu berdusta. Subhanallah. Jadi orang yang terbiasa untuk berlaku jujur, ketika sekali saja berbuat bohong, dia dikatakan oleh orang anda ah, tidak mungkin ini berbuat bohong. Pasti jujur. Tapi sebaliknya waman uribabil kadib. Tapi orang yang senantiasa berdusta tidak mungkin untuk berlaku jujur sehingga orang mengatakan ah biasanya bohong. Padahal memang betul-betul saat itu dia apa? Jujur. Ya, subhanallah. Maka ini hati-hati masalah kedustaan dan masalah bohong. Ini baina surga dan neraka. Ya, Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, apakah seorang mukmin berzina? Iya, seorang mukmin terkadang berzina karena terdorong hawa nafsu. Tapi ingat, ini bukan berarti membolehkan zina Oh, dosa besar ya kan bagi orang yang sudah bersuami atau beristri dirajam bagi orang seorang pemuda yang berzina maka akan dicambuk seratus kali kemudian diasingkan dari uh, tempat tinggalnya selama satu satu tahun dosa besar ya kemudian ditanya pula apakah seorang mukmin terkadang mencuri eh na'am kata Rasulullah SAW terkadang mencuri apakah seorang mukmin berdusta ya Rasulullah la apakah seorang mukmin berdusta ya Rasulullah la seorang mukmin innal mukmin la yadzib seorang mukmin itu tidak akan pernah ber, berdusta karena namanya mukmin itu adalah musodik, orang yang senantiasa membenarkan, senantiasa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat dasarnya adalah jujur, itu mumin. Ya, maka kita kalau sebagai seorang muslim sebagai seorang mumin, kok tidak terkenal sebagai orang yang amanah atau terkenal sebagai orang yang pendusta? Nauzubillahi min dalik. Itu masuk dalam tanda-tanda ayat-ayat munafik. Ayatul munafiki salah. Idza haddatsa jadab apabila berkata pasti dusta. Nauzubillahi min dzalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, adapun yang kedua di antara penyakit lisan adalah al-ghibah. Ya, penyakit ghibah. Apa itu ghibah? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma wa ma adraka mal ghibah?" Ditanya tentang uh, bertanya, "Apakah kalian tahu tentang ghibah?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, beliau sendiri menjawab, ya, al ghibatu zikruka akhaka bima yakroh. Engkau menyebut-nyebut kejelekan saudara kamu sesama muslim dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Tatkala dia tidak hadir di depan Anda. Ya menyebut-nyebut ke kejelekan saudara Anda sesama muslim dengan sesuatu atau menyebut-nyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudara Anda sesama muslim di belakang dia. Ya, di belakang dia. Loh Ustaz, itu di belakang dia gibah. Kalau di depannya gimana? Itu namanya jelek-jelekan. Ya, sama saja. Oh ya, kemudian Rasulullah saw Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ada idza kana fihi ma'kul Bagaimana kalau perkaranya adalah apa yang saya sebutkan itu betul-betul ada dalam diri dia? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ida kana fihi matakul, fakadil tahu." Kalau kamu menyebutkan perkara yang jelek yang benar-benar ada di dalam diri saudara kamu, sementara saudara kamu itu tidak hadir di depan kamu, maka itu yang namanya ghibah, ngerasani, ya, menyebut-nyebut kejelekan orang tahun wa in kana fihi ma, ma wa in kana laisa fihi ma aqul bagaimana kalau di dalamnya ucapan saya itu tidak sesuai dengan kenyataan kita menyebutkan kejelekan seorang muslim akan tetapi ternyata tidak terdapat pada saudara kita apa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqat e, bahattah kalau begitu kamu sudah ber, berdusta maka bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah ya ini hati-hati menjaga lisan sekarang ini media massa juga luar biasa. Ya, bisa saja menggibai orang lewat media massa yang baca orang sedunia. Ya. Padahal saudara kita itu terkadang kalau disebutkan depannya dia tidak akan suka, tapi nekat saja kita sebutkan kejelekannya. Makanya kita dapatkan terkadang ibu-ibu, ya bapak-bapak itu lidahnya masya Allah panjang-panjang luar biasa Ya, bapak-bapak, mas-mas jangan mau nikah sama eh, ibu-ibu uh, wanita-wanita yang lidahnya panjang 2 meter. Maksudnya gimana? Ya, tetangganya pun dijilat semuanya. Ya, disebutkan kesalahannya. Terkadang subhanallah, dia tinggal di daerah mana ini namanya? Tuban, ya kan? Tinggal di daerah Tuban. Ternyata lidahnya sampai Nusa Dua. Ya, ghibah kepada orang yang di sana. Subhanallah. Terkadang subhanallah ikut terbang ke Jawa. Karena dia riba dengan orang yang dijawab. Bahkan lebih dari itu, saudara-saudara sekalian. Terkadang sebagian muslim, lidahnya itu akwal minat dunia wa mafiha. Dia itu lebih panjang daripada dunia seisinya. Nah kok bisa? Ribanya di internet. Ya, ribanya itu di di internet sudah itu. Kalau dia ingin bertobat gimana coba tobatnya? sudah di browsing oleh orang banyak, kemudian di apa download oleh orang banyak. Ya, ini Mas Fulan ini kalau gini gini gini gini, wow, di browsing ke internet, kemudian ada yang mendownload. Sudah selesai, masalah di upload ke internet, kemudian ada yang mendownload. Selesai sudah itu, sampai mana-mana itu. Bahkan orang Amerika pun baca, Sam, meskipun tidak tahu artinya kan begitu. Subhanallah. Maka lidah orang ini setinggi satelit. Ya, subhanallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ittaqullah. Ittaqullah fil lisan. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga lisan kita. Makanya suatu saat Mu'ad berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berilah saya wasiat satu perkara yang bisa eh, merupakan inti dari nasihat engkau semuanya ya Rasulullah. Maka Rasulullah akhada bilisani nafsi. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk lidahnya sendiri. Kupa alaika hada. Nih, tahan lisan kamu. Mu'ad mengatakannya Rasulullah, apakah seorang itu akan diadab karena lisannya? Maka kata Rasulullah saw. sakilat ke ummuka ya Mu'ad. Ibumu kehilangan kamu wahai Mu'ad. Bukankah orang-orang hal yakubun nasu ala wujuhihim yaumal qiyamati illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia itu menyungkur, disungkurkan di hari-hari kiamat besok di atas wajah-wajah mereka, di atas hidung-hidung mereka. Bukankah itu semua karena hasil ucapan lisan mereka? Ya, jadi orang itu disiksa itu adalah ini karena lisan. Makanya betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya, perkara apa yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al ajwafan dua rongga, rongga mulut dan rongga kemaluan. Naudzubillahi min dalik. Dan suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, man najah? Bagaimana jalan keselamatan wahai Rasulullah? An najah ada tiga keselamatan ada tiga. Yang pertama adalah amsik lisanak, tahan lisan kamu. Yang kedua wal yasaka baituka, luaskan rumahmu. Artinya apa? Sibukkan diri kamu di rumah. Dan yang ketiga abki ala dunubik, tangisilah dosa-dosa kamu. Wallahu taala a'lamu bisawab. Wa ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Uh, nanti insya Allah saya ada tanya jawab kalau yang berkenan untuk bertanya barang